Syafaat yang bersifat umum. Wahia as-syafa'atu fi man dakhala an-nar wahia as-syafa'atu fi man dakhala an-nara min al-mu'minin ahlul kabair ay yakhruju minha بعد ما احترق وصار fahman wahima أو Jenis yang kedua ini adalah syafaat untuk orang-orang mukmin yang masuk neraka dari para pelaku dosa besar agar mereka keluar darinya setelah mereka itu hangus, dibakar dan telah menjadi arang hitam di hadis Abi Sa'id berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri qal beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Amma ahlun nari kata beliau Adapun orang-orang penduduk neraka alladzina hum ahluha Adapun orang-orang penduduk neraka yang memang asli dia akan menjadi penduduk neraka amma ahlun nar alladzina hum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyun mereka itu tidak mati dan tidak hidup mereka itu tidak mati dan tidak hidup. Walakin unasun atau kama qala tusibuhumun naru bidhunubihim. Adapun kalau orang yang memang bukan asli yang akan menjadi penduduk neraka tetapi masuk ke neraka adapun orang yang bukan memang akan menjadi penduduk neraka tetapi mereka-mereka yang masuk neraka dan ini termasuk barakalafikum pembeda pembeda dari sekian eh, prinsip-prinsip uh, yang penting bagi alusunnah dengan pihak-pihak lain. Contohnya dari kalangan khawarij, mu'tazilah, Akan tetapi manusia atau mereka yang tusibuhumun naru bidhunubihim. Karena sebab dosa-dosa yang mereka perbuat itu mereka dijilat oleh api neraka, tertimpa oleh api neraka. Auqala bi khatayahum atau karena sebab kesalahan. Karena sebab dosa atau karena sebab kesalahan fayumituhum imatatan mereka dimatikan oleh Allah azza wajal mereka dimatikan dengan mati sesaat hatta idza saru fahman ketika mereka sudah berwujud arang yaitu hitam udina fi syafa'ah diizinkan untuk diberi syafaat al hadis rawahu Ahmad Qala Ibnu Katsir fi nihaya wa hadha isnadun sahih ala syarti ولم يخرج wa lam yukhrija min ابن wajh. Kata Ibnu Katsir hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan barakallahu fikum eh, ini seperti Ibnu Kathir menyebutkan juga Imam uh, eh, tabrani dan juga eh, seperti yang tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihaya eh, Al-Bidayah wa Nihaya beliau komentari hadis ini sahih berdasarkan persyaratan rawi-rawinya sesuai apa yang dikatakan Bukhari walaupun Imam Bukhari tidak mengeluarkan Imam Bukhari Muslim tidak mengeluarkan hadis ini baik <clears throat> Wa hadhi syafa'atu takunu lin nabi sallallahu wa ghairih min al anbiya wal malaika wal mu'minin di hadis Abi Sa'id anin Nabi sallallahu Adapun syafaat yang sifatnya umum itu untuk nabi dan yang lainnya dari kalangan para nabi, para malaikat, orang-orang mukmin. Berdasarkan hadis Abu Sa'id anin Nabi SAW, wa fihi fayaqulullahu ta'ala seperti pada hadis Abu Sa'id, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis Qudsinya, Syafa'atil malaikatu wa, sya'af wa syafa'a an-nabiyun. Para malaikat memberi syafaat. Para nabi juga memberi syafaat. syafa'al mu'minun. Orang-orang mukmin juga memberi syafaat. Walam yabqa illa arhamar rahimin. Dan ketika sudah tidak tersisa kecuali Barakalafikum, dat yang maha penyayang. fayak bilu kabuatan minan nar lalu Allah menggenggam satu genggaman dari neraka fayakhruj minha kauman. Dari situ keluar dientaskan satu kaum lam ya'malu khairan kab. Mereka belum pernah berbuat sama sekali, yaitu beramal sama sekali Qad adu himama. Mereka telah berwujud berbentuk seperti arang, mutafakun alaih. Wa hadhihi asy-syafa'atu, syafaat ini yunkiruha al-mu'tazilah wal khawarij diingkari. Syafaat seperti ini yaitu yang dikatakan akan keluarnya atau akan dikeluarkannya orang-orang mukmin pelaku dosa dan kesalahan dari api neraka diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij. Binaan ala madhabihim berdasarkan madhab pendapat mereka anna fa'ila al-kabirah bahwa pelaku dosa besar mukhalladun finnar kata mereka fonisnya neraka kekal fala tanfa'uhu asyafa'atu dan tidak berfungsi bermanfaat karena apa? Mu'tazila ataupun orang kafir, eh, orang khawarij, itu hanya beda tipis dalam hal perihal hukum pelaku dosa besar. Mu'tazila khawarij itu punya pendapat yang berbeda ketika masih di dunia. Kalau mu'tazila mengatakan kepada pelaku dosa besar, mohon maaf, orang mukmin yang karena merosot kemudian lemahnya iman jatuh kepada perbuatan mencuri. Mencuri dosa besar. Kemudian jatuh dalam hal apa? Berdusta, berdusta dosa besar. Demikian pula bersina, bersina dosa besar, membunuh dosa besar, kan begitu. Dan ini mungkin seorang mukmin terjatuh saat apa? Imannya tidak kuat. Tapi apakah dikatakan imannya hilang? Tidak. Tapi orang-orang Mu'tazila mengatakan orang mukmin yang jatuh kepada dosa besar dikatakan al-manzilatu baina manzilain atau manzilatain. Posisinya ia ya tidak kafir, ia ya tidak mukmin. Wong dikatakan mukmin, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengharuskan kafir, dikafirkan dia masih beriman. Makanya dikatakan apa? Posisinya ngambang. Ya nggak mukmin, yang nggak kafir kan begitu. Terus apa kan begitu? Apa? Tolong jelaskan. Ya tadi, al-manzilatu baina manzilatain. Posisinya di antara dua kedudukan tadi. Kalau kita katakan kafir, dia masih mukmin. Kita katakan mukmin, dia jatuh dalam kekafiran. Baik, tidak mengatakan seperti yang dikatakan ahlu sunnah. Ahlu sunnah tidak mengatakan kafir. Mukmin tetapi apa? Naqsul iman. Orang mukmin yang keimanannya tidak sempurna. Kan jelas ya? Orang mukmin keimanannya tidak sempurna. Karena iman itu bertingkat-tingkat. Mengalami apa? Keterpautan. Ada yang kadar imannya tinggi, ada yang kadar imannya rendah. Baik. Kalau orang-orang khawaris mengatakan kafir dia. Pelaku dosa besar kafir. Kenapa? Karena telah melakukan perbuatan yang mengotori iman dan mengeluarkan dari daerah iman. Begitu kata mereka. Sehingga kalau orang barakalafikum khawarij iman itu satu keutuhan yang dikatakan lam yata jazza. tidak ada pembagian-pembagian keimanan. Kalau kaum salaf menyebutkan iman itu ada yang dikatakan apa? Ada amalan hati, ada amal jawareh. Ketika seorang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keimanan, itu tidak difonis Para fikum kalau kemudian menjadi apa? Hilang iman semuanya. Misal mereka berteori kalau orang para fikum melakukan perbuatan zina sementara Rasul SAW mengatakan apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat satu kemungkaran, rubah kan begitu ya? Bukankah mencuri, bukankah perbuatan zina naudzubillah itu kemungkaran? Fa illam yastati' fabilisanih kalau tidak mau ya dengan cara pembicaraan menasihati diomongi kalau tidak mampu fa'ilam misati fa kalau tidak mampu diingkari dengan hati Wadadika dzalika iman itu dikatakan kelemahan yang pada iman seorang jika kondisi yang ada ialah pengingkaran-pengingkaran yang ada dengan hati dia. Lalu dikatakan lah kalau seorang sudah mengerjakan berarti hatinya tidak mengingkari kan begitu? Apa iya? Mestinya kan tanyakan dulu, apa iya orang yang jatuh dalam perbuatan naudzubillah misalnya dia mencuri, dia tidak mengingkari, kadang hatinya mengingkari, ini salah, nyuri ini salah, tapi saya tidak kuasa untuk menolak. Saya tidak kuasa untuk menuruti dorongan kemauan nafsu. Kan begitu? Tapi kalau sampai dia hukumnya beda, bagaimana? Kok Anda bisa sampai jatuh mencuri? Iya, karena mencuri itu halal. Lain lagi urusannya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kok Anda bisa jatuh? Na'udzubillah dalam perbuatan zina. Iya, zina itu halal. Itu lain lagi. Namanya orang dalam kondisi jatuh kepada apa? Perkara-perkara kemurtadan. Kan begitu. Tapi apakah orang yang berbuat suatu kemungkaran yang ada pada Islam dikatakan dia setuju? Tidak. Sebagai contoh mohon maaf ya. Pernyataan-pernyataan seperti Said Kutub. Tokoh-tokoh pengkafir muslim. Dalam kitab-kitab mereka. Mereka mengatakan lihat sekarang orang-orang bermuamalah dengan bank. Kaum muslimin berduyun-duyun menjadi para nasabah. Berarti mereka riba, rela dengan riba. Apa iya? Kan begitu ya? Banyak faktornya. Banyak faktornya karena kegalauan dalam kehidupan, sulit untuk mencari misalnya pinjaman, siapa yang bisa dipinjami, pusing akhirnya punya kendaraan, punya mobil, dijadikan sebagai apa? Jaminan, punya rumah sertifikat jadi jaminan. Apakah mengatakan halal riba itu? Mungkin dalam hukum yang dia yakini tidak, tetapi dorongan hawa nafsunya. Kan begitu. Dan seterusnya, fabarakallahu fikum, itulah yang menjadi pembahasan yang cukup penting dalam bab ini karenanya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij mengingkari adanya syafaatu al-amma berkaitan dengan syafaat yang dengannya akan dikeluarkan orang-orang mukmin pelaku dosa besar yang sempat masuk neraka dari neraka. Qala وهذه الشفاعة ينقرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فائدة الكبيرة mukhalladun fin nari fala tanfa'uhu syafa'atu wa naruddu alaihim bima ya'ti kita bantah dengan beberapa poin berikut pertama anna dzalika mukhalifu lil mutawatir min al ahadits anin nabi sallallahu alaihi wasallam pendapat ini bertentangan dengan apa yang sudah mutawatir dari hadis-hadis nabi pendapat ini bertentangan dengan hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi bahwa termasuk perihal yang beritanya tidak dilakukan akan dikeluarkannya orang-orang mukmin yang jatuh dalam perbuatan dosa besar yang ada pada mereka keimanan itu apa? dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Yang kedua, annahum mukhalifun li ijma'i salaf. Yang kedua bahwa barakallahu hal ini bertentangan dengan kesepakatan para ulama salaf. Qala wa yushtaratu dipersyaratkan lihadi syafaati syartan dipersyaratkan tentang syafaat ini ada dua pertama ialah man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih pada poin yang eh, sebelumnya telah kita sampaikan bahwa syafaat uzma tidak diingkari oleh orang apa? Khawarij Mu'tazilah. Tetapi yang bisa memberi syafaat di sisi Allah itu orang-orang yang pertama mendapat izin dan juga yang diberi syafaat itu juga harus ada izin dari Allah Azza wa Jalla. Qala man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Bahwa orang yang akan memintakan atau orang yang akan memberi syafaat maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan tidak ada yang mampu memberi Ya ada yang memberi, yang kuasa, dapat memberi syafaat di sisinya kecuali apa? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, illa Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang barakalafikum memberi syafaat itu harus mendapatkan izin dari Allah Azza wa Demikian pula yang kedua, atani ridallah anisyafi' wal masyfu' keridhaan Allah kepada yang menyafaati atau yang disyafaati. Ridha Allah anis syafi' wal masyfu' lahu. Ridha Allah anis syafi'i wal masyfu'i lahu liqauli ta'ala. Wa la yashfa'una illa liman irtadha. Mereka itu tidak akan memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama orang yang memberi syafaat itu dengan izin Allah. Yang kedua, yang memberi syafaat dan juga yang diberi pembahasannya yang memberi dan yang diberi syafaat itu juga barakallahu harus mendapatkan ridha dari Allah, tidak kepada sekehendak seseorang. Qala fa amma al-kafir fa amma al-kafiru fala syafa'atu lahu, fala syafa'atun lahu Liqauli ta'ala, adapun orang kafir, itu tidak berlaku syafaat bagi mereka. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaatnya orang-orang yang bisa memberi syafaat tidak berguna dan bermanfaat bagi mereka. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Orang-orang yang bisa memberi syafaat dengan izin Allah tadi tidak bermanfaat syafaatnya kalau diberikan kepada siapa? kepada orang kafir. Itu ditiadakan oleh Allah Azza wa Jal. Ay, Lau furidha ana ahadan syafa'alahum lam tanfa'hum asyafa'atu. Kata Asyari, Syekh Mutsaimin, andai kata kalaulah ada seorang yang memberi syafaat kepada mereka, maka tidak berguna, tidak bermanfaat. Wa amma syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam di sinilah. Adapun syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammihi Abi Talib yang beliau peruntukkan untuk pamannya hatta kana fi bahbah fi bahbahin minan min narin sampai berada pada tempat yang paling ringan neraka itu punya apa? Punya uh, tingkatan. Sisi apa? Sisi azabnya. Yang paling ringan ialah tempat yang barakallahu fikum ditempati oleh paman beliau, Abu Talib. Walaupun beliau kafir. Adapun syafaat beliau kepada pamannya, Abu Talib. Hatta kana fi dhahbahin min narin wa alaihi na'lanun atau wa alaihi na'lanu yaghli minhuma dimaghuh jadi barakallahu paman beliau Abu Talib itu ditempatkan pada tempat yang ringan, dipakaikan dua sandal. Dipakaikan dua sandal dari api neraka. Sandal itu jika dipakai dikatakan yagli min huma akan membuat otaknya mendidih. Na'udzubillah. Jadi dengan memakai dua sandal tadi menyebabkan karena panasnya barakallahu fikum apa? otaknya sampai mendidih. Wa innahu la ahwan, wa innahu la ahwan ahli nari azaba. Ini azab yang paling ringan, paling mudah diberikan oleh Allah kepada paman beliau. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan barakallahu fikum oleh Al-Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim Qala walaula ana kata Imam atau kata Nabi SAW walaula ana kalaulah bukan karena saya lakana fid darkil asfal minan nar dia berada di tempat yang bawah yang rendah di dalam api neraka tetapi dia ditempatkan di tempat yang ringan. Kalau bukan karena Nabi, maka para fikum paman beliau berada di tempat yang dikatakan rendah, bawah dari neraka. Rawahu Muslim. Kata-kata laula, kalaulah bukan karena saya, itu diperbolehkan. Bukan kemudian mengatakan laulallah summa ana. Nabi tidak mengatakan kalau bukan karena Allah dan kemudian saya. Karena apa? Di sini pelakunya jelas. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelaku jelas bermakna yang memberi dalam hal ini sebagai sebab diringankannya azab paman beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fahadha khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini khusus syafaat yang ada pada Nabi wa bi'ammihi dan juga khusus untuk pamannya. Walaupun paman beliau apa kafir. Kalau kita melihat kaidah umum tidak berlaku. Kan begitu. Kalau kita melihat kaidah umum seperti pada Al-Anbiya ayat yang ke-28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Tidaklah akan memberi syafaat kecuali orang-orang yang diridhai. Qala Wahada khasun bin Nabi SAW wa bi'ammihi Abi Talib fakat ini khusus berlaku bagi Nabi dan pamannya. Wadhalika wallahu a'lam dan ini alasannya kata Syekh rahimahullah lama qama bihi min nusratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa difa'i anhu wa amma ja'a bih. Alasan Para ulama menjelaskan kenapa kok paman beliau dikecualikan. Wallah alam kata beliau rahimahullah sebabnya karena pembelaan, pertolongan yang diberikan oleh paman beliau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembelaannya luar biasa. Dalam hal menolongnya kepada ponakannya luar biasa. Terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Islam pertolongan dan pembelaan dari paman beliau cukup besar. Sehingga Allah Azza wa Jal meringankan apa? Azab. Karena sebab syafaat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khusus sebab ini uh, pertama yang tadi disebutkan ialah Khawarij. Mu'tazilah yang menolak berkaitan dengan syafaat di ahli kabair. Syafaat di ahli kabair. Di sana ada kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Baik, dari jalan Yazid Al-Faqir. Dari, dari jalan Yazid Al-Faqir. Yazid Al-Faqir seorang tabi'i. Dinamai Al-Faqir. Karena yashtaqi. Uh, eh, Baraklafikum. Amudu fakrihi, Yaitu tulang belakangnya. Tulang belakangnya dikatakan ada keluhan. Maka dikatakan Yazid Al-Faqir. Bukan Yazid orang yang fakir. Fakir kemiskinan, bukan. Dikatakan amud fakarih, yaitu tulang belakangnya ada keluhan. Yazid al-Fakir itu bercerita, hadis ini silahkan dirujuk pada Sahih Muslim pada hadis nomor 191. Imam Muslim mengeluarkan pada hadis nomor 191 dan Imam Nawawi menyebutkan tentang uh, akhrun nasi dukhulan ilal jannah. Orang yang terakhir masuk ke jannah. Kisah ini disebutkan. Yazid Al-Fakir bercerita, "Qala kuntu qad syaghafani ra'yun min ra'yil Khawarij." Kata Yazid Al-Fakir, "Aku pernah tertarik dengan pendapatnya orang Khawarij." Faham. Fahamnya orang Khawarij, yaitu mengkafirkan orang apa? Pelaku dosa besar. Hati-hati. Belum bertindak, belum beraksi, punya faham saja, ini sudah membahayakan. Bahkan para ulama sebagian mengatakan tinggalkan orang-orang yang barakallahu fikum sudah punya paham. Walaupun belum menghasung, belum mengajak. Ayo demo, ayo perang, ayo gini tidak. Hanya punya paham. Misalnya dikatakan, gimana pendapat Anda? Pendapat Anda. Boleh demo? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Mendemo pemerintah, mendemo penguasa, boleh saja. Loh Anda, me, apa misalnya mengajak orang, saya enggak, saya hanya duduk saja. Tapi kalau saya ditanya pendapatnya boleh, boleh. Ini sudah bahaya. Orang-orang seperti ini tidak boleh kita bermajlis dengannya. Baik. Kata Yazid al-Fakir, aku pernah tertarik dengan pendapatnya orang Khawarij. Pendapatnya orang Khawarij. Fakharajna fi isabati dhawi adadin nuridu an nahuj. Waktu itu kami rombongan. Jumlah cukup lumayan. Untuk menunaikan ibadah haji. Thumma nakhruj alannas. nas. Lalu kalau sudah selesai harapannya akan demonstrasi, akan mendemokan pendapatnya, yaitu apa? Pendapat menyuarakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Jadi harapannya kalau sudah selesai haji itu akan melakukan demonstrasi. Kenapa momennya kok haji? Karena ibadah haji itu orang-orangnya banyak dari mana-mana kan begitu ya. Kan biasa itu momen-momen yang dikatakan penting. Kalau ingin menyampaikan satu pendapat yang dikatakan supaya orang itu yang dengar banyak, kan begitu ya? Ya, cari momen-momen yang penting. Qala famararna 'ala al-Madinah fa idza Jabir bin Abdullah yuhaddisul qauma janisun ila sariyatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kami melewati Madinah. Allah berikan taufik. Allah berikan taufik lewat kota Madinah melewati Masjid Nabawi ada seorang sahabat yang namanya Jabir bin Abdullah sedang berbicara yaitu menyampaikan penyampaian menyampaikan penyampaian menyampaikan pembahasan sedang duduk barakallahu fikum menghadap kepada syariatun nabi atau syariatun masjid nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam dia bercerita sebuah hadis dari nabi Qala fa'idha huwa qad al-jahannamiyyin. Dan ternyata Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang yang dikenal, dikatakan, dijuluki dengan apa? Al-jahannamiyun. Sampai-sampai julukannya pun jahannamiyun. Orang-orang yang sudah pernah masuk jahannam, yaitu neraka. Tapi tidak boleh kemudian kita katakan sebagian orang ya, Allah musta'an. Ya Ya, kita mungkin pernah membaca sebagian buku-buku yang di situ e, ceritanya adalah orang-orang yang kalau apa mandang orang itu bisa. Ini kok saya lihat wajahnya, ini wajah neraka ini kan begitu. Ya. Nauzubillah. Itu kok disenangi ya. Disenangi oleh orang-orang yang dikatakan ilmunya ilmu laduni yang tidak dimiliki orang lain. Ini kayaknya semeringah di surga dia. Nah, lah Anda kok bersengut terus kan begitu ya? Anda di mana? Adapun saya sendiri saya tidak tahu. Lah kok berlaku ilmunya kepada orang lain? Kan begitu. Allah musta'an. Kemudian qala faqultu lahu ya sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yazid Al-Faqih memberanikan diri bertanya kepada sahabat Nabi, wahai sahabat Rasulullah, ma hadzal ladzi tuhaddithun? Apa-apaan ini? Kamu sedang ngomong apa ini? Kamu sedang menyampaikan apa? Masalah apa yang kamu sampaikan? Qala qultu lahu atau ya sahib Rasulullah, "Ma ladzi tuhaditsun?" Wallah yaqul sambil berdalil. Ya, mengomentari pembahasan yang dibahas oleh Jabir bin Abdullah sahabat Rasul sambil menimbali bagaimana pendapat Allah Azza wa Jal dalam firman-Nya innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Wahai Rabb, sesungguhnya jika engkau telah memasukkan seorang ke neraka, maka engkau telah hinakan dia. Engkau telah apa? Hinakan dia. Wa kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Dan setiap kali mereka itu mau keluar dalam ayat, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Dibalikkan lagi, tidak bisa keluar dari neraka. Fama hadzal ladzi taqulun? Bagaimana pendapat Anda? Qala faqala ataqra'ul Qur'an? kata Jabir tidak banyak pertanyaannya. Kamu baca Quran? Kamu bisa baca Quran? Kultu kata Yazid al-Fakir, "Na'am." Qala fal sami'ta bi maqami Muhammad alaihi salam? Apakah kamu mendengar tentang makna maqam mahmuda? Maqam yaitu kedudukan atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni alladhi yab'athuhu fi. Qultu na'am, aku mendengarkan. Qala fa innahu maqamu Muhammadil Mahmud alladhi yukhrijullahu bihi man yukhrij. Yaitu tempat bermakna kedudukan yang dengannya Allah izinkan agar seorang yang telah masuk neraka untuk bisa keluar darinya. Qala summa na'ata wada'a sirat wa marra an nasi alaih. Lalu Jabir menceritakan bagaimana sifat sirat dan bagaimana orang-orang itu melintasinya. Qala wa akhafu alla akuna ahfadu dzat dan aku khawatir aku tidak menghafal sekian banyak yang diceritakan Nabi. Qala ghairu annahu qad za'ama anna qauman yakhrujuna minan nar ba'da an yakunu fiha. Yaitu dikatakan bahwa ada orang-orang yang setelah dimasukkan neraka itu akan keluar darinya. Qala ya'ni fa yakhrujuna ka'annahum 'idan samasin. Mereka dikeluarkan seolah-olah seperti batang kayu kering hitam fayatquluna nahran min anhari jannah lalu mereka dimasukkan dalam sungai dari sungai jannah fayaktasiluna fi maka mereka mandi padanya fayakhrujuna kaanahumal karatis mereka keluar setelah mandi tadi seperti kertas putih seperti kertas yang warnanya putih qala faraja'na kami tarajuk dengan pembahasan tadi setelah meninggalkan belum sempat mereka haji dan inginnya demo setelah haji kemudian mendapatkan berita penjelasan sahabat qala faraja'na kami pun tarajuk dari pendapat tadi yang semula apa senang sempat terkesan dengan pendapatnya Khawarij yaitu mengkafirkan kaum muslimin yang jatuh dalam perbuatan dosa besar. Kuna hakum celaka kalian yaitu kepada sahabatnya ataruna asy yakdzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kata Yazid Al-Fakir celaka kalian kamu kira bahwa Jabir itu bohong dengan apa yang dikatakan? Faraja'na. Qala fala wallahi ma kharaja minna ghairu rajulin wahid. Kata Jabir ketika kami kembali dan kami taubat dari pendapat kami, tidaklah barakallahu fikum tersisa kecuali hanya satu orang yang masih terus bertahan dengan pendapatnya. Itu barakallahu fikum kadang yang namanya seorang berangkat haji, berangkat umroh, itu cari ilmu, datang kepada ulama, mendengar apa yang dikatakan, kan begitu. Disampaikan karena barokah. Tidak kemudian yang tidak disukai, kemudian berpindah ke ulama yang lain. Pulang dalam kondisi barakallahu fikum kadang masih ragu. Kalau syekh itu ya kira-kira karena sudah tua, banyak yang mungkin membisiki, saya ragu dengan pendapatnya. Nah, lebih diragukan mana antara syekh dengan kamu, kan begitu. Iya, ada lagi yang mengatakan, adapun masyayikh ketika menghukumi ISIS, Daesh, kan begitu ya, ISIS. Yang kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dikatakan bahwa pemimpinnya itu kan majhul. Abu Fulan, Abu Fulan, kan begitu ya. Kalau memang jelas itu dakwanya hak dan itu menjadi imam kaum muslimin, pastinya akan jelas. Iya. Harusnya kan jelas, tapi majhulun lah orang yang tidak dikenal kok disuruh berbayat. Sebagian mereka berkompar, berkomentar, iya Syekh Saleh Fauzan kan tidak terjun langsung. Tidak melihat langsung di medan pertempuran, di medan bagaimana orang-orang ISIS berlaga. Seandainya tahu persis pasti akan membayat Kan begitu ya. Mohon maaf, bukankah justru kita balik? Yang tidak tahu medan perang dan sesungguhnya ISIS itu kamu atau Syekh Saleh Fauzan kan begitu ya. Ya mestinya lebih tidak tahu kamu kan begitu. Ehtimal yang kita berikan kepada para ulama lebih tahu tentang kiprahnya. Kok kenapa justru kita meragukan para ulama? Kan begitu. Itu bahasa-bahasa yang terus diangkat. Iya, masa itu hanya di meja saja. Para ulama itu hanya di masjid, belum pernah terjun langsung. Adapun kami, berita-berita yang kami dapatkan dari orang-orang yang mereka itu ahlu suhur. Orang-orang yang di front depan. Dari mana kamu dapatkan? Ya, dari si fulan yang menghabarkan kepada saya yang ikut langsung dalam peperangan, ikut langsung dalam uh, misi ISIS ini. Kan sama berarti, ya. Allah musta'an. Banyak para pemuda yang mereka tertipu dengan hal-hal seperti ini. Kemudian barakallahu fikum itulah yang dikatakan salah satunya satu kenikmatan ketika mereka berjumpa dengan ulama. Kemudian di sana ada riwayat pula <clears throat> tentang bahayanya seorang berkaitan uh, sebuah riwayat dari sahabat Hudzaifah dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya. Juga Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Wal Bazzar. Dan Syekh Albani mengeluarkan dalam kitab Silsilah Sahihah. Dari sahabat Hudzaifah. Rasulullah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum." Hal yang paling aku takutkan dan paling aku khawatirkan kepada kalian. Rajulun qara'al Qur'ana. Kata Nabi, orang yang diberi kemampuan menghafal Quran. Istilah qara'a itu bukan hanya sekedar apa? Qira'atu an nawar Tapi umum yang dikenal oleh para ulama dahulu qira'atu bil ghaib. Mereka membaca tapi atas hafalan yang ada pada mereka. Kata Nabi, yang paling aku takutkan kepada kalian seorang yang mampu membaca Quran, hafal Quran, hatta ida ru'iyat bahjatuhu alaihi wa kana dir'an lil Islam dan ketika Quran tadi yang dia hafal sudah mulai nampak mempengaruhi kepada barakalafikum membekas kepada keelokan wajahnya kan begitu ya Masya Allah dia hafal Quran suaranya merdu wajahnya seperti bersinar kan begitu. Wakana dir'an lil Islam dan dia menjadi seorang yang dikatakan uh, tameng dalam Islam. Summa qala barakallahu fikum in salaha minhu wa nabadahu wa dhahrih. Ternyata hal itu bukan menjadi bimbingan dia tetapi dengan hafalan Quran yang dia hafal dan sudah mulai nampak tanda-tanda pada wajahnya yang kemilau, keelokan, dia pun berpaling dari Quran, kemudian dia buang jauh-jauh di belakang punggungnya. Bagaimana itu? Kalau wasa'a ala jarihi bisayf, Mulai dia, barakalafikum, mengacung-acungkan pedang kepada tetangganya. Waramahu bisir, Dan dia tuduh dan dia fonis tetangganya dengan kesyirikan Kultu ya Nabi Allah. Maka Hudzaifah berkata kepada Rasul, wahai Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirk? Siapa yang lebih layak dikatakan kepada kesyirikan? Arami awil marmi. Si penuduh atau yang dituduh. Kata Hudzaifah, yang berhak untuk dikatakan dia adalah dengan perbuatan kesyirikan tadi, siapa yang berhak? Penuduh atau yang dituduh? Qala barrami yang lebih tepat dikatakan untuk kepada kesyirikan si penuduh tadi. Padahal apa? Dia hafal Quran. Dia nampak, telah nampak pada wajahnya yaitu keelokan. Dan barakallahu fikum tetapi dia mulai dengan pedangnya. Dia angkat, dia mau membunuh tetangganya dan difonis tetangganya dengan kesyirikan. Itu tadi karena dianggap bahwa telah terjatuh pada pelanggaran-pelanggaran Islam. Dikatakan demikian. Yang kedua, riwayat yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari sebuah hadis an Jundub bin Abdullah an Jundub bin Abdullah Inna awwala ma yuntinu minal insan batnuh kata Nabi dari Jundub bin Abdullah pertama kali yang membusuk Nah, orang itu kalau sudah meninggal pertama kali yang membusuk itu adalah pada manusia itu apa yang ada pada perutnya. Pertama kali yang membusuk seorang kalau sudah mati itu pada perutnya. Kamanisata'a alla ya'kul illa tayyiban falyaf'al. Barang siapa yang punya kemampuan untuk selektif, berhati-hati, tidak memasukkan makanan ke perutnya kecuali yang baik, silahkan dia lakukan silakan apa dia lakukan. Wa man istata'a alla yuhalu bainahu wa bainal jannah bimil'i kaffi min damin haraqahu falyaf'al. Siapa yang bisa melakukan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan segenggam darah yang dia tumpahkan kepada saudaranya karena perbuatan itu akan bisa menjadi penghalang antara dia dengan surga walaupun dengan apa segenggam darah yang dia tumpahkan misalnya kita membunuh orang itu bukan segenggam darah kan begitu ya tapi ini sebuah kinaya seandainya seorang tidak membuat jarak antara dia dengan neraka walaupun dengan menumpahkan darah segenggam Seandainya itu tidak dia lakukan, silahkan dia lakukan. Untuk tidak berbuat. Apa? Membunuh saudaranya. Kemudian Al-Hafidh juga menyebutkan sebuah hadis yang marfu' inda Tabrani. Min tarik Ismail ibn Muslim. Anil Hasan an Jundub. Dengan lafad Ta'lamuna anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Jundub, tahukah kalian bahwa aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu di mana beliau bersabda la yahulanna baina ahadikum baina ahadikum wa bainal jannah wa huwa yaraha janganlah sekali-kali seorang itu membuat sekat membuat jarak membuat sekat penghalang antara dia dengan jannah sementara dia melihatnya sementara dia apa melihatnya Jangan sampai seorang jatuh dalam perbuatan. Dia melihat jannah tetapi dia tidak mampu masuk. Kenapa? Ada sekat. Yang dia telah melihatnya. Mil'u kafidamin min muslim. Ahraqahu bi ghairi hillih. Karena sebab dia tumpahkan darah saudaranya muslim. Bukan dengan cara yang benar. Walaupun hanya apa? Mil'u kafidamin, Segenggam satu genggaman apa? Darah. Dan para fikum tentunya ini semua merupakan motivasi bahwa apa? Jiwa muslim itu perlu dijaga. Tidak semudah kemudian kita memfonis kalau orang kafir itu apa? Halal darahnya dan kita pun menghalalkan darah saudara kita. Apabila kita dapatkan sekian banyak aksi, aksi-aksi orang ISIS, aksi-aksi orang Daesh, orang-orang Khawarij, kaum teroris, itu yang terbunuh kebanyakan itu memang barakalafikum orang-orang yang memang tepat sasaran atau kebanyakan kaum muslimin, kan begitu. Misalnya mereka membunuh eh, polisi ya, dengan mengatakan kafir karena menjadi apa? abdi negara. Demikian pula orang-orang yang di situ dikatakan karena jatuh dalam perbuatan dosa besar sehingga mereka bunuh. Ini di antara hal yang membahayakan dan itulah yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan orang-orang yang tidak tahu Quran, bermakna apa? Tidak bisa membaca Quran. Seperti yang dikatakan Jabir, Yazid al faqir yang terkontaminasi awalnya dengan pemikiran Khawarij. Itu orang yang hafal Quran, orang yang paham Quran Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali, juga dulunya pengajar Quran, penghafal Quran. Ketika gabung dengan teman-temannya muncul solidaritas. Ayo, kita bela teman-teman kita yang mati. Bagaimana caranya? Kita bunuh orang-orang yang membunuh teman-teman kita. Solidaritas. Doktrin yang semacam ini. Pertemanan yang sebelumnya, Barakallahu Fikum, eh, semula sudah mengurungkan Semula sudah membatalkan niatnya jeleknya, tapi karena pertemanan kembali muncul. Bahkan juga sekian banyak kita dengarkan dari orang-orang yang mereka sudah ingin keluar. Mereka ingin sudah keluar dari faham khawarij. Tetapi kelompoknya tidak membiarkan. Dipantau, kemudian diteror. Awas kamu kalau sampai kamu ngaji ke alusunnah Bukan hanya kamu saja yang tak bunuh, sak keluargamu kan begitu ya? Ada sebagian mereka diteror seperti itu. Tapi barakallahu fikum, apakah kemudian seorang takut dengan hal seperti itu? Semestinya kalau seorang barakallahu fikum telah siap menghadapi berbagai macam hal-hal yang memang agama ini mengandung resiko, mari kita sabari. Kita sabari berbagai macam apa? Gangguan-gangguan yang membuat kita berjalan di atas al-haq Manakala seorang yakin telah berjalan di atas hak, berbagai macam gangguan-gangguan yang membuat kekhawatiran seorang akan luntur tentang keyakinan dan akidahnya. Hendaknya disabari dan meminta kepada Allah dikuatkan hati. Dikuatkan apa? Hati seorang mukmin agar tetap teguh, tetap tegar, tetap berada keistiqomahan di atas apa? Al-haq. Dan itulah orang-orang yang barakallahu menjadi wali wali Allah. Mereka-mereka yang dikatakan alladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu. Mereka-mereka orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, pencipta kami Allah, yang mengatur segala perkara Allah Subhanahu wa taala, yang kami ibadahi Allah Azza wa Jalla dan beristiqomah tetap berteguh teguh kokoh dengan pendirian tadi walaupun sekian banyak ancaman, kadang kematian, kadang nyawa juga terancam, itulah orang-orang yang akan menjadi apa? Wali-wali Allah. Karomah yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Walaupun meninggal naam di atas misalnya satu kejadian yang dimana mungkin seorang dibunuh oleh orang karena telah terbunuh para ambia yang lebih mulia ketimbang kita kan begitu. Para nabi, orang-orang soleh dan pembunuhannya bukan pembunuhan yang biasa-biasa tapi kejam. Pembunuhan yang sifatnya apa? Kejam Sebagian mereka didatangkan sisir terbuat dari besi, disisirkan dan terkelupas kulit daging. Kan begitu. Naudzubillah. Tetapi siksaan itu tidak membuat mereka berubah dari perkara keyakinan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pertemuan kita kali ini. Uh, sesungguhnya tinggal satu pembahasan eh, untuk kita mengakhiri tentang para kafikum perkara-perkara yang diberitakan Nabi SAW yaitu masalah apa? Al-jannatu wan nar. Namun bisa sampai malam kalau mungkin kita lanjutkan. Eh, yang dengannya jika kita akhiri akan kita masuki bab tentang hukuku an-nabi wa ashabi hak-hak nabi dan para sahabatnya insyaallah mungkin pada pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang mohon maaf, ada salah mohon maaf, ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah bihamdik, asyhadu alla la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.